pendidikan. Kalau orang pengen mengajak kepada kebaikan harus didahului dengan panjatan doa. Tanyakan kepada siapapun yang hari ini telah amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan. Dengan takbir Allahu Akbar tanyakan sudahkah di malam hari mereka itu mendoakan saudaranya yang akan diajak itu. Kalau belum adalah dusta. Dan kemunafikan hanya pengen pamer kalau aku lebih bagus dari dia. Kalau kita lebih hebat dari mereka, ini adalah juga kesombongan yang terselubung di balik ibadah dan kebaikan yang dilakukannya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini semoga kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat wajah-wajah ini kembali nanti bersama Rasulullah. Ini yang kita inginkan kalau pertemuan di dunia bukan diadakan untuk Rasulullah maka itu pertemuan yang sia-sia. Jika kita bertemu dengan siapapun, apakah suami istri, sahabat dengan sahabat, guru murid, kawan dengan kawan, jika tidak diniatkan untuk bisa bertemu kembali di hadapan Rasulullah nanti, maka itu adalah pertemuan yang rendah dan pertemuan yang hina. Siapapun dari kita bahkan disebutkan rahasia persahabatan. Mungkin pertemuan sekali Pertemuan sekali menjadikan orang itu selamat nanti di akhirat. Pertemuan sekali karena Allah. Mungkin kita bertemu, lalu ada kepleset ke neraka. Kepleset neraka ternyata orang yang kita temui tadi adalah orang yang tulus hatinya. Ternyata di surga mencari aku dulu pernah ketemu di masjid ini satu orang ya Allah, tapi di mana dia? Dijawab oleh malaikat ada di neraka. Tapi aku bertemu dalam keadaan baik waktu di masjid itu. Ya Allah, angkat ke surga. Diriwayatkan akan diangkat ke surga. Buah dari pertemuan yang baik. Maka kalau bertemu dengan orang niatnya yang baik, husnudon, jangan memandang orang dengan mata busuk, dengan mata kotor, dengan hati busuk, akan tapi pandang orang dengan kasih sayang dan cinta. Kita ingin orang semuanya selamat Kita ingin orang selamat semuanya dalam jalan kebenaran Jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Siapapun dia. Mungkin dia adalah orang yang tidak sholat. Kita doakan semoga menjadi ahli sholat. Mungkin ada orang yang di bulan Ramadan tidak pernah berpuasa. Mungkin kita doakan semoga Ramadan ini menjadi ahli puasa. Dan seterusnya. Itulah pandangan yang harus ada di hati kita. Kalau tidak seperti itu adalah pandangan orang sombong. Dan kesombongan tidak harus dengan uang. Kesombongan tidak harus dengan pangkat dan tahta Kadang orang bertikai sombong karena amal baik. Seolah-olah punya surga. Dan itulah iblis. Iblis itu bukan sombong yang karena apa? Karena dia adalah ahli ibadah. Begitu hebat ibadahnya iblis sampai dia dijejer bersama para malaikat. Sampai dikatakan tawusul malaikat. Pemimpinnya para malaikat. Sehingga di saat disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, Adam ini belum punya amal baik. Saya itu ribuan tahun sudah sujud kepada Allah. Kok suruh sujud sama manusia? Yang baru diciptakan oleh Allah belum terbukti pernah sujud. Inilah sombongnya iblis. Karena saya ini kiai gede gitu loh. Saya itu sudah ibadah banyak, lah kok suruh patuh sama Adam. Ini gimana ceritanya? anak Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Dengan kebaikan ternyata orang bisa menjadi sombong. Hati-hati. Yang sudah datang ke masjid jangan sampai keluar masjid. Yang sudah hadir di majelis jangan sampai keluar majelis. Kemudian melihat saudara kita yang ada di pinggir jalan mungkin dia ada yang mabuk, mungkin ada yang lagi perempuan melakukan sesuatu yang haram. Akan tapi ingat lintaskan permohonan ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Hadirkan makna ini. Itulah kemuliaan hamba. Itulah kemuliaan hamba di hadapan Allah Yaitu di saat melihat orang lain dengan mata kasih Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Hakikat iman La yu'minu ahadukum hatta yuhibba Li akhihi ma yuhibbu li Makna muhabbah, makna cinta Orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung kecuali payung Allah akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar yang dahsyat ketahuilah yang mentari saat itu hanya sejengkal akan tapi ketahuilah yang menjadikan sebab kita dilindungi adalah pertemuan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala kita saling mencintai karena Allah Allah udilluhum yawma illa dilli akan aku lindungi mereka kata Allah